Mudah-mudahan Majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mudah-mudahan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, <clears throat> melanjutkan eh, pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah <clears throat> Kata beliau rahimahullah at-tartibu bainal adillati. At-tartibu bainal adillati. Tertib ya antara dalil-dalil yang ada. Nah, sebenarnya ini masih ada kaitannya dengan pembahasan at-ta'arud. Ya, kita pernah isyaratkan ya, uh, atau pernah diisyaratkan juga oleh beliau rahimahullah disebutkan pada pembahasan sebelumnya tentang bagaimana sikap kita ketika melihat atau menjumpai dalil-dalil yang ta'arud maksudnya ta'arud fi zihni al-mukallaf nah yang mana yang, kita lebih dahulukan di antara dalil-dalil yang ada kata beliau idza tafaqatil adillatu sabiqatu ala hukmin kalau dalil-dalil yang telah berlalu yaitu Al-Qur'an, Al-Kitab, ya, was sunnatu wal ijma' wal qiyas. Ya, empat ini eh, kalau sepakat di atas satu hukum, ya, maka kata beliau kita mengamalkannya. Ya. Awin faroda ahaduhu ahaduha min ghairi mu'aridin wajib isbatuhu. Kalau empat dalil tadi, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, ya, sepakat di atas satu hukum, atau salah satu di antaranya, ya, valid salah satu di antaranya, entah itu Al-Quran, ya, atau Sunnah, atau Ijma, atau Qiyas, dan tidak ada mu'arid, tidak ada eh, yang kontradiksi, yang berlawanan dengannya. Dalil yang lainnya nggak ada yang bertabrakan dengannya, ya, maka wajib isbatuhu wajibah isbat wajib ditetapkan dalil itu, hukum itu berdasarkan dalil, dalil tersebut. Nah, tapi jika wa in ta'aradat wa amkana al-jam'u wajib al-jam'u. Dan jika dalil-dalil itu kontradiksi, saling berlawanan, ya, wa amkana al-jam'u dan memungkinkan untuk dijamak, dikompromikan, maka wajib dikompromikan. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Nah, karena para ulama menyebutkan kaidah uh, al-jam'u aula min ihmali ahadihima au min ahadil adillah. Jamak itu mengkompromikan dalil yang ada itu lebih baik ya daripada menelantarkan salah satu dalil yang ada. Jadi dikumpulkan semuanya, diamalkan semuanya. Nah, nanti bentuk jamaknya nanti dilihat dari uh, sang mujtahidnya. Nah, masya Allah taala. Ini kalau memungkinkan untuk dijamak. Kalau tidak memungkinkan untuk dijama, wa illam yumkinul jam'u, nah, umila bin naskhi in tammat syurutuhu. Kalau tidak bisa untuk dijama, tidak bisa untuk dikompromikan, maka yang diamalkan adalah an-naskhu, penghapusan. Ya, in tammat syurutuhu kalau telah sempurna syarat-syaratnya. Ini sudah kita bahas di pertemuan telah berlalu, ya. <clears throat> Harus e, diketahui tarikhnya, tanggal periwayatannya atau waktunya. Nah, rupanya ada dua hadis saling kontradiksi. Ternyata hadis yang A itu di awal Islam, sedangkan hadis yang B di akhir Islam. Mana yang kita lebih dahulukan? Ya. Yang kita dahulukan adalah hadis yang terakhir. Karena kita ketahui dia adalah hadis yang datang belakangan. Nah, itu kalau ketahuan tarikhnya, tanggalnya, atau e, jarak waktunya atau waktunya. Nah, Wa illam yumkinun naskhu wajib terjih Tapi kalau tidak terpenuhi syarat itu, tidak diketahui tarikhnya, ya, tanggalnya atau waktunya, ya, dan itu tidak memungkinkan untuk di, di, dinasah kalau tidak memungkinkan untuk dinasakh, tidak memungkinkan untuk dihapus, maka wajib diterjih. Wajib diterjih maksudnya apa? Ya, diterjih antara salah satu dari dua dalil yang ada. Nah, itu pun kalau ada apa? Kalau ada murajih, kalau ada penguat tarjih itu dikuatkan salah satunya. Ya. Itu pun kalau ada dalil lain yang menunjukkan kuatnya perkara tersebut, dalil tersebut. Ya. Kalau ada murajihnya, kalau ada penguat lain dari dalil yang lain. <clears throat> Nah, dua dalil antara dalil A dan B. Nah, seakan-akan kontradiksi fi dhihnil mukallaf, fi dhihnil mujtahid, ya. Mana di antara dua dalil ini yang lebih didahulukan? Nah, dikompromikan nggak bisa, di nasikh wal mansukh nggak bisa. Ya, akhirnya apa? Berpindah kepada jenjang yang ketiga, dilihat mana di antara dua dalil ini antara A dan B yang dikuatkan oleh dalil yang lain. Ya. dalil yang lain inilah yang disebut sebagai apa? murajih penguat. Ya. Tapi kalau nggak ada penguat, ya, maka sebagaimana yang beliau sebutkan sebelumnya, <clears throat> wajib tawakuf, wajib tawakuf. Nah, Masya Allah Ta'ala. Fayurajjahu baik. Fayurajjahu minal kitabi wa sunnati dan ditarjih dalil yang ada dalam Al-Qur'an atau sunnah ya. Di antara dalil-dalil dilihat dari sisi Al-Quran dan Sunnahnya. kalau kalau antara dalil dari Al-Quran dan Sunnah ini saling kontradiksi umpamanya, ya, ini sekali lagi kita ingatkan kita katakan kontradiksi maksudnya apa? Fi nil mukallaf. Ya, jadi kita sering tekankan karena eh, dalil-dalil uh, syariat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu tidak mungkin, mustahil kontradiksi. Nah, mustahil kontradiksi. Kontradiksi yang dimaksud dalam pembahasan kita ini adalah kontradiksi fi nil mukallaf atau fi nil mujtahid atau fi nil alim. Di kontradiksi yang terjadi pada pemahaman atau uh, pemahaman atau di kepala sang mujtahid atau sang alim atau sang mukallaf. Nah, tapi hakikatul amr, dalil yang ada itu nggak kontradiksi, <clears throat> tidak kontradiksi. <clears throat> nah, ah, kalau kita lihat dari Alkitab dan Sunnah, maka yang lebih didahulukan ya adalah an nasu al zahir, dalil yang merupakan nas lebih didahulukan daripada dalil yang sifatnya al-zahir. Nah, apa itu dalil nas dan al-zahir? Perbedaan antara keduanya disebutkan oleh beliau di sini. <clears throat> Perbedaan antara dalil yang merupakan nas dan dalil yang merupakan zahir huwa anna an-nassa la yahtamilu ghairul mansusi alaihi. Kalau nas dalil yang merupakan nas itu tidak ada kemungkinan ya, kecuali apa yang dimansus yang disebutkan dalam dalam dalil tersebut. Nah, Masya Allah Ta'ala. Wadzahir sedangkan al-zahir ma yahtamilu ghairahu walakin ma'ar rujahan. Sedangkan zahir adalah dalil yang mengandung atau memungkinkan ada dalil yang lain yang lebih kuat dari itu. Atau yang lebih lebih lebih bisa dipilih eh, dikuatkan daripada dalil yang sudah ada. Nah, akan tetapi ma'ar rujahan dengan diterjihnya. Jadi antara dua eh, dua dalil mana diantara dua dalil ini yang lebih kuat yang lebih kuat adalah zahir yang yang tidak kuat ya itu merupakan perkara yang uh, diterjih nah afwan sesuatu yang zahir ma yahtamilu ghairahu walakin ma'ar kalau dalil yang zahir ya, dalil yang zahir di antara dua dalil yang ada kita katakan itu adalah dalil yang zahir karena dia sudah diterjih dari dua dalil yang ada nah atau lebih dari dua dalil Nah, bisa jadi antara antara dua dalil, mana yang zahir, mana yang bukan. Yang zahir ini le, e, disebut sebagai zahir, tapi bisa jadi yang lain pun ya, lebih lebih kuat daripada dalil yang zahir ini. Tapi kita tarjih yang zahir. Nah, farrujahan al-zahir. Ya, yang kita tarjih itu dalil yang kita tarjih disebut sebagai dalil yang zahir. Nah, masya Allah taala. <coughs> Jadi ada ada ihtimal yang lainnya kalau dalil yang zahir. Kalau nas tidak ada ihtimal. Ya, ini tidak ada kemungkinan lain kecuali apa yang telah dinaskan dalam dalil tersebut. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kata beliau, فَإِذَا دَلَّ الْقُرْآنُ أَوِ السُّنَّةُ أَلَى حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ نَصًّا صَرِيحًا Kalau Al-Quran dan Sunnah menunjukkan tentang satu hukum dari hukum-hukum yang ada, nasson sorih, sebagai nas yang sorih, yang tegas, Nah, wajah dalilun akhar min Alkitab kitabi wa sunnati yadullu ala hadha syai' zahiran la nassan. Ya. Sedangkan ada dalil yang lain juga dari dari Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi SAW yang menunjukkan tentang hukum yang berbeda dalam satu permasalahan tapi dia hanya zahir saja, tidak nas. Ya. Kata beliau, fa nuqaddimun nassa, maka kita lebih mendahulukan dalil yang nas ya daripada dalil yang yang zahir. Masya Allah taala. Ya. Kemudian kita beli rahimahullah ta'ala wal zahir alal muawwal. Dibikin pula kita lebih mendahulukan dalil yang zahir daripada dalil yang yang muawwal. Nah, al-zahir kata beliau alladhi yadullu ala syai' dilalatan zahiratan. Dalil yang zahir itu yang menunjukkan uh, pada makna satu makna dengan penunjukan yang zahir, yang lahiriah tampak dari lafaz atau teks ayat atau hadis. Nah, sedangkan al-muawwal ya, al-muawwal adalah dalil yang menunjukkan kepada satu makna ya, tapi dengan cara ditakwil. Dengan cara ditakwil, bukan uh, lafadznya bukan bukan uh, makna yang langsung bisa terambil dari teks dalil yang ada. Nah, nah kalau kontradiksi antara dalil yang zahir dan muawal, kita lebih dahulukan apa? Dalil yang zahir. Nah, contohnya apa? Uh, sabda Nabi SAW, La nikaha illa biwali la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Ada wali si perempuan. Zahir lahiriah teks hadis ini apa? Wali perwali eh, wali itu adalah syarat sahnya sebuah pernikahan. Nah, masya Allah taala. Ya kalau mungkin ada orang yang mengatakan enggak yang dimaksud oleh Nabi di situ la nikah la, la, la nikah Nah, tidak ada pernikahan yang sempurna kecuali dengan wali, ditakwil, ya. Ditakwil. Jadi mereka katakan yang dimaksud uh, penafian pernikahan di sini la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan dengan wali, maksudnya tidak ada nikah yang sempurna. Nah, kata mereka begitu. Nah, kecuali dengan wali. Artinya apa? nikahnya sah tapi tidak sempurna. Ya. Jadi orang yang menikah tanpa wali itu sah. Ya. Karena la di situ adalah nafyu kamal kata mereka. Nah, masya Allah taala. Nah ini kata beliau, berarti yang zahir kita lebih dahulukan. Kita katakan enggak. Zahir lahiriah dari hadis ini la nikah illa wali Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Maksudnya apa? Pernikahan itu tidak dianggap sah kecuali dengan dengan wali. Nah, Ya, tentunya kita pahami bersama tentang khilaf di kalangan para ulama tentang nikah tanpa wali ini. Nah, dalam mazhab, eh, seingat saya dalam mazhab Hanafi, ya, mereka apa namanya mengamalkan demikian. Tidak ada uh, wali pun boleh, terlebih khusus kalau perempuan itu sudah janda. Nah, masya Allah taala. Ini ini berkembang dan diamalkan di sebagian negeri di mana mazhab Hanafi kuat di situ. Nah, Ala kulihal ada dalil. Ya, dalilnya zahir secara zahir, secara teks menunjukkan uh, makna tidak ada pernikahan kecuali dengan apa? Dengan wali. Adapun yang mereka uh, sebutkan yang dimaksud di sini penafian di sini adalah penafian kesempurnaan pernikahan. Ini kita katakan adalah takwil, ya, muawwal dan ini uh, marjuh. Kita lebih ambil yang zahir daripada yang muawwal. Nah, Berikutnya kata beliau, wal mantuku alal mafhum. Demikian pula dalil yang mantuk daripada dalil yang mafhum. Ya. Dalil mantuk, madalla alaihi lafzu fi mahallin nutki. Dalil mantuk itu adalah dalil yang apa yang ditunjukkan oleh sebuah lafat yang ada dalam dalil tersebut fi mahallin nutki. Ketika diucapkan, ketika dilafatkan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Wal mantuku al mafhum Eh, wal mafhumu ma dalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi. Sedangkan mafhum itu adalah sesuatu yang dipahami, ya, ditunjuki dari dalil tersebut, tapi bukan secara langsung dari pengucapan teks dalil itu. Ya. Masya Allah Ta'ala. Jadi kalau, kalau antara dalil yang mantuk dan mafhum itu seakan-akan kontradiksi, maka kita lebih dahulukan yang yang mantuk, mantuk itu yang di, diucapkan. Mafhum yang dipahami dari dalil. Nah, <clears throat> Masya Allah Ta'ala. Nah, di sini boleh sebutkan e, contohnya. Misalnya zalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'a tohurun la yunajisuhu syai'un." Sungguhnya air itu suci, tidak ada satupun yang bisa menajisinya. Nah, wa qawluhu dan firman sabda Nabi SAW, alaihi wasallam, "Wa idha balagal ma'u qullataini lam yanjus." Kalau air itu sudah sampai dua kullah, maka air itu tidak lagi ternajisi. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik, kata beliau, فَإِذَا وُجِدَ مَاءٌ كَثِيرٌ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ وَلَمْ, تغي وَلَمْ تُغَيِّرْهُ Nah, وَلَمْ تُغَيِّرْهُ فَهُوَ طُهُورٌ عَلَى كِلَى اللَّفْظَيْنِ Kata beliau, kalau dapatkan ada air yang banyak, kemudian dimasuki najis, dan najis itu tidak merubah air tersebut, tidak merubah bau, rasa, dan warnanya, maka kedua-dua hadis ini secara lafadznya, secara zahirnya menunjukkan apa? Hadis itu uh, air itu tetap tetap suci berdasarkan lafadz atau teks hadisnya. Nah, masya Allah taala. Kemudian kita beli rahimahullah taala wal musbit ala nafi wal musbit ala nafi. Demikian pula yang menetapkan lebih didahulukan dibandingkan yang menafikan. Nah, yang menetapkan lebih didahulukan ya, daripada yang menafikan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Nah, beliau disebutkan contoh di sini antara Al-Muthbit dan An-Nafi tentang puasa 10 Zulhijjah, tentang puasa 10 Zulhijjah. Ada hadis yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua hadis. Hadis yang pertama itu menafikan Nabi sallallahu SAW ya, menafikan Nabi puasa pada 10 Zulhijjah. Nah, hadis yang kedua menetapkan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam puasa di dalamnya. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau ambil hadis yang musbit, yang menetapkan. Nah, kalau beliau, ya, innahu musbit, karena hadis ini menetapkan adanya. Wal musbitu, kaidah yang mereka sebutkan, wal musbitu muqaddamun ala nafi. Yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang menafikan. Nah, itu tertibnya. Ya. Berikutnya, wal naqilu anil asli alal mubki alaihi Nah, li'anna ma'an naqili ziyada li'anna ma, li'anna ma'an naqili ziyadata ziyadata ilmin. Kemudian lebih didahulukan an-naqil alal asli alal mubqi alaihi. Lebih didahulukan yang dalil yang menyebutkan na an-naqil anil asal yang memindahkan dari hukum asal. Ya itu lebih lebih didahulukan dibandingkan dalil yang menunjukkan al-mubqi alaihi yang menetapkan uh, berada di atas uh, asalnya. Nah, contohnya ada dua hadis. Salah satu mubqin alal asli wastani nafil alal asli. Contohnya uh, hadis tentang man massa zakarahu man massa <coughs> man, man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Ya, hendaknya dia berwudu. Ini nakil anil asul. Ini memindahkan dari asalnya. Artinya apa? Tadi dia tadinya dia sudah punya wudu, ya. Kemudian ada hadis ini, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Artinya apa? Tadinya dia sudah berwudu, ya. Terpindahkan hukum berwudunya menjadi batal sehingga dia harus berwudu lagi ketika dia apa? Eh, memegang kemaluannya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Sedangkan hadis yang al-mubki alaihi, eh, yani al-mubki al asal, dalil hadis yang menunjukkan tetapnya di atas satu hukum asal yang tadi dia berada di atasnya. Ya, yaitu hadis Talq bin Ali ketika Nabi ditanya tentang orang yang memegang kemaluannya, menyentuh kemaluannya, kata Nabi, "La inna ma huwa bid'atun minka." Enggak, dia tidak perlu berudu, berudu ulang. Kenapa? Karena kemaluannya itu merupakan bagian dari anggota tubuhnya. Sama kalau dia pegang telinganya, ya. apakah wudhunya batal? Enggak batal. Ya. Nah, sama dengan kemaluan. Kemaluan itu kalau dia pegang itu enggak batal. Kenapa? Kata Nabi, karena innama huwa bid'atun minka. Karena itu bagian potongan dari tubuhmu. Ya, jadi bagian dari tubuhmu maksudnya. Nah, kalau begitu apa? Kalau begitu hadis ini mungkin ya al mubuki alal asal. Dia menetapkan hukum asal, yaitu tetap ada wuduknya. Paham ya? Nah, nah jadi kalau ada ada orang yang sudah berwudu, dia sudah berwudu, ya. Kemudian dia pegang kemaluannya. Ya, dia pegang kemaluannya. Pertanyaannya, apakah wuduknya batal atau tidak batal? Nah, kalau kita ambil hadis yang nakil anil asal yang yang memindahkan dari hukum asal kita katakan batal. Nah, berdasarkan hadis man masadzakarahu falyatawaddo. Tapi kalau kita berpegang dengan hadis la innama huwa bid'atun minkah. Tidak batal karena itu hanya bagian dari anggota tubuhmu, berarti nggak batal. Ya. Ini dalil yang apa? Al-mubqi alal asal. Nah, di antara kedua dalil ini mana yang lebih kita dahulukan? Ya kata beliau rahimahullah, an-naqil anil asal itu lebih didahulukan ya dibandingkan al-mubki alaihi. Kenapa? Apa alasannya? Lianna ma'an naqili ziyadat ilmin karena uh, pada dalil yang memindahkan dari hukum asal itu ada tambahan ilmu, ada tambahan tambahan ilmu. Nah, masya Allah taala. Tapi ya kalau bisa dijamak dijamakkan, sebagaimana yang kita sudah sebutkan di pertemuan yang telah berlalu, ya bisa dijamakkan. Ya, sebagian ulama menjamak dan mereka mengatakan, oh enggak hadis hadisnya Talq bin Ali yang mengatakan ma huwa bid'atun minka. Ya. Itu uh, nafyul wujub, ya, nafyu al-wujub. Artinya apa? Tidak tidak wajib untuk berwudu. Tidak wajib untuk berwudu. Kalau dia mau berwudu silahkan, kalau tidak juga tidak mengapa. Nah, sedangkan hadis uh, yang yang menyebutkan man massa dzakarahu falyatawaddha dibawa kepada makna sunnah istihbab jadi kalau dia mau wudhu silahkan kalau tidak juga tidak mengapa ini salah satu bentuk eh, apa namanya kompromi yang disebutkan oleh para ulama nah jadi kalau kalau dia sudah berwudhu dia pegang kemaluannya ya, kata para ulama untuk mengkompromikan dua dalil yang ada ya mengkompromikan dua dalil yang ada kalau dia mau berwudhu itu lebih bagus ahsan ya karena itu istihbab tapi kalau dia tidak berwudu ya nggak apa-apa karena memang nggak wajib. Nah, bentuk kompromi yang kedua, ya, mereka menyebutkan bahwasanya hadis yang menu, eh, eh hadis eh, apa namanya yang menyebutkan innama huwa bid'atun mingka itu hanya bagian dari dari anggota tubuhmu. Nah, Ya. Hadis yang mengatakan enggak tidak perlu ber, berwudu karena e, kemaluanmu itu hanyalah bagian dari anggota tubuhmu. Ini dibawa kepada makna apa? Dia tidak diperintahkan berwudu lagi karena memang dia menyentuhnya tanpa syahwat. Ya. Sedangkan hadis yang yang menyebutkan man massa dzakarahu man man, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu, ini dibawa kepada makna apa? Karena dia menyentuh kemaluannya dengan syahwat. Ini bentuk-bentuk kompromi yang disebutkan oleh oleh para ulama kita. Nah, ala kulihal ya, an nakil anil asal itu lebih dikedepankan, ya, lebih lebih didahulukan daripada hadis yang menunjukkan al-mubqi ala al-asal. Nah, berikutnya kata beliau yang terakhir. Nah, ada beberapa dua poin lagi. Nah, wal amul mahfuzu wa huwa alladhi lam yukhassas ala ghairil mahfud. Dalil umum yang mahfud yang terjaga itu lebih didahulukan ya daripada dalil umum yang tidak terjaga yang sudah dimasukkan taksis, kemasukan taksis. Ini dalil al-amul mahfud, dalil am, dalil umum yang mahfud yang terjaga maksudnya apa? Dalil umum yang belum ada pentaksis masuk ke dalam keumumannya. Nah, jadi kalau kontradiksi antara dua dalil umum yang ada, ya, kita lebih dahulukan dalil umum yang mahfud yang terjaga, yaitu dalil umum yang belum ditaksis. Nah, daripada dalil umum yang sudah ditaksis atau kemasukan mukhasis. Ya. Masya Allah Ta'ala. Ini sudah kita bahas ya, masalah dalil-dalil seperti ini sudah kita bahas di pertemuan yang telah berlalu. Nah, berikutnya kata beliau, ومكانت كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. Demikian pula kalau pada dalil itu sifatul qabul di dalamnya lebih banyak ya, dibandingkan dalil yang lainnya. Ini sifat qabulnya lebih banyak dibandingkan dalil yang lain yang lebih sedikit. Contohnya begini. Ada dua dalil, ya, ada dua dalil. Dalil yang pertama, ya, sifatul qabulnya lebih banyak ya, dibandingkan dalil yang sifatul qabulnya lebih sedikit. Maka ini lebih kita dahulukan. Ini biasa uh, terjadi ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah dalam uh, dalam hadis ya, dalam pembahasan ilmu mustalah hadis. Contohnya tentang hadis yang syad. Ya, tentang hadis yang syad. Kita kasih contoh uh, hadis siapa? hadis uh, tentang menggerak-gerakkan jari. Nah, hadis Wa'il ibn Hujr. Hadis Wa'il ibn Hujr dari Asim. Nah, ibn Kulaib dari ayahnya dari Wa'il ibn Hujr. <coughs> ya. Hadis tentang uh, menggerak-gerakkan jari. Ya riwayat yang menyebut, yang tidak menyebutkan menggerak-gerakkan jari itu lebih banyak sifatul qabulnya dari sisi e, diterimanya hadis itu lebih banyak faktor diterimanya hadis itu. Kenapa? Karena hadis hadis e, siapa Zaidah bin Qudamah yang ada tambahan lafat wa yuharrikuha beliau bersendirian bersendirian meriwayatkan hadis yang ada tambahan wa yuharrikuha dan beliau menggerak-gerakkan jarinya. Beliau bersendirian dalam meriwayatkan hadis itu. Ya, menyelisihi perawi-perawi sikoh yang lainnya yang mungkin jauh lebih sikoh. Ya, kalau e, eh, Zaidah bin Kudama perawi yang sikoh terpercaya. Ya, tapi tambahan lafat dari riwayat beliau Harrikuha, itu menyelisihi riwayat-riwayat para hufat yang lainnya, rawi-rawi yang mungkin jauh lebih lebih kuat hafalannya daripada beliau, apalagi lebih banyak jumlahnya, ya. Itu apa belasan belasan rawi yang menyelisihi beliau ya seperti uh, contohnya saya ya saya sampaikan hadis di depan saya ini ada murid-murid saya 20 orang ya 20 orang saya sampaikan hadis tentang menggerak-gerakkan jari satu murid saya mengatakan saya menyebutkan wayuharrikuha nah 19 murid saya yang lainnya mereka mengatakan enggak ustaz enggak menyebutkan wayuharrikuha begitu pemahamannya Nah, jadi yang yang yang lebih banyak yang 19 orang ini, ya, rawinya lebih dari 10 orang. Di antaranya apa? Ada Al-Imam Sufyan eh, Al-Thawri rahimahullah, ada Sufyan Ibnu Uyainah. Nah, demikian pula ada uh, Syu'bah bin Hajjaj. Nah, Bishr ibn Mufaddal dan lain-lainnya. Ini uh, banyak perawi-perawi fikoh dari sisi jumlah saja riwayat Zaidah Ibnu kudama sudah uh, apa namanya terkalahkan dengan riwayat-riwayat para hufat ini. Makanya sebagian ulama menyebutkan bahwasanya dalil wayuharrikuha dan beliau menggerak-gerakkan jarinya, mereka mengatakan itu hadisnya adalah hadis yang syad. Hadis yang syad. Hadis hadis hadis yang syad itu bagian dari hadis yang dhaif. Nah, banyak para ulama lebih menguatkan apa namanya riwayat yang menyebutkan tidak menggerakkan. Ya. Walaupun sebagian ulama mereka memandang apa enggak wa yuharrikuha itu ada ziyadatul ilm. Ya, ziyadatul thiqah makbulah kata mereka. Tambahan seorang perawi yang thiqah itu makbulah bisa diterima dalam dalam periwayatan ilmu hadis disebutkan demikian. Nah, jadi memang ada ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi nggak nggak masalah dia dia mau menggerakkan atau tidak, e, sholatnya tetap sah. Cuman kalau kita berbicara tentang mana yang lebih didahulukan, ya kalau dalam pembahasan ilmu usul ya hadis yang lebih banyak sifatul qabulnya itu jauh lebih dikedepankan, lebih didahulukan dibandingkan hadis yang lebih sedikit sifatul qabulnya di dalamnya. Ya. Masya Allah taala. Dan mereka yang yang yang mendoifkan hadis menggerak-gerakkan jari, mereka mengatakan itu hadis yang syad. Ya. Riwayat thiqah mukhalifan liman huwa aula minhu. Hadis yang menggerak-gerak gerak-gerakkan jari itu adalah riwayat seorang sikah yang menyelisihi perawi-perawi yang lain yang lebih utama daripada dia. Tersebut sebutkan jejeran para hufat yang mungkin lebih kuat dari sisi hafalannya, ya, dari sisi keimamahannya. Ada Sufyan Astauri, ada Sufyan Ibn Uyainah dan seterusnya. Nah, ada belasan rawi yang menyelisihi hadis Zaidah bin Qudamah. Nah, Zaidah bin Qudamah sendiri adalah seorang perawi yang sikoh. Nah, tapi ketika riwayatnya menyelisihi perawi-perawi sikoh yang lain yang lebih utama daripada beliau, Akhirnya apa? Riwayat beliau dianggap syad oleh para ulama yang menganggapnya lemah. Nah, ya ada ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam hal itu. Tapi ini di sini kita sebutkan contohnya saja. Nah, tentang ucapan beliau hadis yang wa makanat sifatul qabul fihi akthar min uh, eh, akthar min ala madunahu. Nah, yaitu hadis-hadis atau dalil yang sifatul qabulnya lebih banyak di situ ya dibandingkan dalil yang lainnya yang, lebih sedikit. Maka yang lebih banyak sifatul qabulnya itu lebih kita terima. Nah, Masya Allah Ta'ala. Demikian pula yang terakhir kata beliau, wasahibul kisah ala ghairihi. Demikian pula hadis yang merupakan sahibul kisah, pemilik kisahnya daripada yang lainnya. Maka kita lebih dahulukan. Ada dua hadis umpamanya. Hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Dalam masalah satu hukum. Nah, sahibul kisah maksudnya apa? pemilik kisah, dia yang mengalaminya langsung dan dia yang meriwayatkan. Ah, riwayatnya lebih didahulukan dibandingkan apa? Riwayat orang lain yang tidak mengalami peristiwa itu. Ya. Contohnya hadis yang pernah kita bahas tentang uh, pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Maimunah. Ya. Antara riwayat Ibnu Abbas ya Antara riwayat Ibnu Abbas dan riwayat Maimunah sendiri. Ya. Masya Allah Ta'ala. Nah, dalam hadis Maimunah dalam hadis Maimunah disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikah dengan uh, Nabi SAW menikah dengan Maimunah wahwa wahwa halal. Beliau dalam kondisi dalam kondisi halal ini tidak sedang ihram. Nah, tidak sedang ihram. Hadis yang lainnya menyebutkan bahwasanya Nabi SAW menikah dalam kondisi ihram, dalam kondisi muhrim. Nah, mana lebih kita dahulukan? Kita lebih dahulukan sahibul kisah ini Maimunah radhiyallahu taala anha dibandingkan hadis yang lainnya. Nah, Masya Allah taala. Ya, antara hadis eh, Maimunah dengan hadis Abu Rafi'. Antara hadis Maimunah dengan hadis Abu Rafi'. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dalam dari hadis Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa muhrim. Ya. Hadis Ibnu Abbas Nabi sallallahu menikahi Maimunah, ya, menikahi Maimunah dalam kondisi beliau sedang muhrim. Sedangkan dalam hadis Maimunah, beliau sendiri mengatakan Nabi sallallahu menikah dengan beliau wa halal. Jadi seakan-akan apa kontradiksi. Nah, siapa yang mana Nabi kita dahulukan? Hadis Maimunah atau hadisnya Ibnu Abbas? Kita katakan hadis Maimunah lebih kita dahulukan. Kenapa? Karena beliau sahibul kisahnya, sahibatul kisah. Beliau pemilik kisahnya, beliau yang lebih tahu kondisinya. Karena beliau yang mengalaminya. Ya. Masya Allah Ta'ala. Apalagi hadis eh, ada hadis yang lain, hadis Abu Rafi ya, menguatkan hal tersebut. Waktu itu beliau jadi eh, wasitah, perantara antara pernikahan tersebut. Maka kita katakan hadisnya Maimunah lebih didahulukan daripada hadisnya Ibnu Abbas. Ya, karena Maimunah langsung yang mengalami kisah tersebut. Nah, ya, sedangkan Maimunah ini adalah bibitnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Maimunah bintul Harith adalah bibit dari eh, Ibnu Abbas. Nah, bibit dari ibunya. Nah, tante tante dari ibu. Tante dari ibu. Masya Allah Ta'ala. Demikian pula, wa yuqaddimu minal ijma' al-qat'i al dhanni. Nah, sekarang kalau dalilnya masalah ijma tentang ijma ya, maka di antara dalil ijma itu dalil ijma yang qat'i yang pasti itu lebih didahulukan dibandingkan dalil ijma yang sifatnya dhanni. Nah, wa yuqaddamu minal ijma'i al-qat'i al dhanni. Kemudian yang terakhir kata beliau wa yuqaddamu minal qiyasi al-jaliyu al khafi. Demikian pula kalau uh, dalil yang keempat dari dari sisi kias yang mana lebih didahulukan kata beliau lebih didahulukan dalil yang jali yang jelas yang gamblang dibandingkan dalil kias yang merupakan kias yang khafi. Ini sudah kita bahas dulu sebelumnya. Nah, jadi jenjang-jenjangnya itu ada disebutkan oleh beliau seluruhnya. Kalau dari dalam Al-Quran dan Sunnah, mana lebih kita dahulukan? Ya. Berpindah kepada ijma. Kalau ijma, yang mana kita lebih dahulukan? Ijma, ijma qat'i atau ijma dhanni. Nah, kalau dalil kita berpindah dalil yang berikutnya, dalil yang keempat yaitu kias. Ya, mana kita lebih dahulukan? Dalil uh, e, kias jali atau kias kofi. <coughs> kita katakan kita lebih mendahulukan al-kiasul jali daripada al kiasul al kofi. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik ini pembahasan tentang kias sudah kita bahas sebelumnya. Allah taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya, insya Allah taala kita akan masuk dalam pembahasan al-mufti wal mustafti. Nah, ini juga pembahasan yang yang penting yang akan disebutkan nanti syarat-syarat ijtihad ya, supaya kita ya uh, bisa memahami perkara ini dengan baik ya, sekaligus bisa menyadari ya, bahwasanya kita sebagai penuntut ilmu ya, belum belum Eh, apa namanya belum layak untuk ber, ber, berijtihad atau berfatwa. Ya. Paling kita menukilkan fatwa iya. Nah, tip fatwa itu bagaimana sifatnya? Apakah dia mulzim atau ghair mulzim? allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, karena banyak juga orang-orang yang eh, apa namanya membawa fatwa, ya. dia bawakan fatwa ulama, kemudian dia dia dia haruskan orang ikut. Ya. Dia haruskan orang ikut fatwa itu. Ya harus harus satu mauqif satu satu sikap dengan dia. Kalau kalau ada orang tidak terima fatwa itu langsung di, dicap mubtadi, dicap hizbi, dicap macam-macam, sururi dan segala macamnya. Nah. nah. Dia bilang ini fatwa ulama. Ya akhi fatwa itu nanti akan datang insyaallah taala. Ghairu mulzim. Ya. Karena dia yang jahil, dia yang bodoh, ya. Akhirnya apa? Dia bersikap dengan kebodohannya. Akhirnya dia musuhi saudaranya, dia musuhi temannya sendiri.